Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man syaa min ibadihi bihubbil Qur'ani wa khusmita tabburihi والعمل به وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وآله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا حب القرآن اللهم يا ربنا ارزقنا حب القرآن وتلاوته وتلاوته وتدبره والعمل به اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد يا kami cintai Kami hormati para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, para pemirsa dan para pendengar. Dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita masih terus dan terus untuk beristiqomah di dalam pengajian kitab dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab at tibyannya Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan dan benar-benar menjadikan kita adalah ahli Quran. Menjadikan kita adalah hamba-hamba yang cinta kepada Al-Quran. Dan kelak semoga kita dikumpulkan oleh Allah di surga bersama ahli Quran dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita langsung saja jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana orang yang hafal Al-Quran tiba-tiba terlupa. Dan sudah sangat jelas pembahasannya. Sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan. Yang jelas menghafal Al-Quran keutamaannya adalah sangat besar. Dan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Tetapi jika ternyata ada seseorang yang menghafal Al-Quran. Jika lupa karena lupa yang bukan karena dia orang teledor. Bukan dia hijrah dari kebaikan menuju kemaksiatan. Memang tiba-tiba terlupakan. Maka kami ingatkan ada fatwa-fatwa sebagian para ulama kita yang begitu keras mengatakan bahasa itu adalah dosa besar. Akan tetapi ulama yang lain juga menjelaskan bagaimana bisa disebut sebagai dosa besar sementara yang namanya lupa itu pun bukan karena keteledorannya. tiba-tiba orang lupa kesimpulannya bahwa jika ada orang lupa dengan Al-Qurannya bukan karena dia trader atau berpaling dari Al-Quran maka ia bukanlah orang yang melakukan dosa gede dan dosa besar mohon didengar kembali jika kurang jelas tentang masalah ini pada pengajian yang lalu. Karena fatwa yang memberatkan itu menjadikan orang pada ketakutan menghafal Al-Quran. Sampai ada orang berkata, mending saya tidak usah menghafal Al-Quran. Sebab kalau saya hafal tiba-tiba lupa, saya masuk neraka. Nah ini. Sementara memang riwayat-riwayat tentang dari Nabi SAW yang mengatakan yang berat-berat tadi itu ternyata riwayatnya tidak benar. Dikatakan lemah oleh imam-imam kita seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil Hadits. Dan juga Imam Nawawi sendiri mengatakan bahwasanya riwayat-riwayat itu lemah. Bagaimana riwayat yang lemah itu bisa dijadikan sandaran untuk menjadikan sebuah kesalahan itu menjadi dosa besar. Sementara ada riwayat yang sangat sahih-sahih. Innallaha tajawaza li an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu Sudah hadis jelas sahih hadis bahwasanya aku Allah memperkenankan maksudnya mengampuni memaafkan umatku karena tiga hal kesalahan yang tidak disengaja yang kedua karena kelupaan yang ketiga karena dipaksa tentu dengan syarat-syaratnya baik itu sudah permasalahan yang lalu kita sekarang langsung masuk masuki bab yang baru faslun fasal Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Faslun fasal fi man nama an wirdihi orang yang tertidur dari wiridnya, kebiasaannya masih, kebiasaan bacaan Al-Qur'annya. Ada sebagian penghafal Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an wirid baginya. Jadi ia tidak tidur kecuali sudah berapa juz dan tidak berdiri, tidak pergi kecuali sudah berapa juz. Misalnya setelah habis Isya, ia memastikan ia harus mengulang hafalannya satu, dua, atau tiga juz. Akan tapi tiba-tiba nama anwirdihi tertidur sampai ia tidak bisa merutinkan mengistiqomai yang tersebut. Tertidur. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diratkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala beliau berkata, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama hizbihi Barang siapa yang tertidur dari hizibnya, minal laili di malam hari. Hizib itu adalah pembagian-pembagian di dalam Al-Quran adalah hizib, hizib, hizib. Atau an minhu atau sesuatu pun dari Al-Quran. Atau sesuatu dari hizibnya dari faqara'ahu kemudian ia kodok, ia baca. Mabaina solatil fajri wa solatil duhri antara solat subuh dan solat duhur diganti esok pagi. Kutibalahu lahu dia akan ditulis dicatat ka'annama qara'ahu minal laili seolah-olah membacanya dari malam hari. Artinya bisa dikodok. Ini menunjukkan bahwa himbauan hendaknya para penghafal Quran atau yang lainnya yang punya amalan wirid dan sebagainya kalau ternyata biasa rutin pada waktu yang sudah ditentukan, eh kok ternyata waktu itu kita punya kesibukan atau tertidur, hendaknya dikodok. Mungkin ada yang sudah biasa dengan roti haddad setiap habis maghrib. Karena satu hal maghrib ada tamu yang sangat kita hormati. Orang tua kita datang. Masa harus sibuk dengan wiritan dulu. Ntar bah saya mau wiritan dulu. <laughs> yang punya Al-Quran umiknya datang. Hey, ntar bah dua juz lagi. Temui bunda, temui ayahanda kita. Kemudian setelah itu dikotok kapan waktu kita bisa mengkotoknya. Itu. Nah, hendaknya seperti itu. Wan Sulaiman bin Yasar ini, ini ceritanya seperti itu ini himbauan agar kita senantiasa bisa menekuni. Kalaupun saat itu ada udur karena tertidur atau karena kesibukan, hendaknya dikodok di waktu yang lain. Agar tetap terjaga yang namanya keistiqomahan. Wan Sulaiman bin Yasar kala dari Sulaiman bin Yasar kala kala Abu Said. Berkata Abu Said radhiyallahu taala anhu, "Nimtul barihatan" Aku tertidur tadi malam. Anwirdi di dari wiridku, maksudnya wirid di sini adalah kebiasaanku membaca Al-Qur'an berapa juz begitu. Hatta asbah asbahtu sampai pagi, Allah. Tertidur sampai pagi. Falamma asbahtu istarja'tu. Setelah pagi hari istarja'tu maka aku ulang-ulang kembali ya pagi harinya karena saya terbangunnya pagi hari setelah itu baru aku aku kodok di pagi hari ada kana di suratul Baqarati. Ajib wah, Masya Allah. Wiridnya surat Baqarah. Berapa juz tuh? Eh. Falak binas saja ketinggalan. Memang ada setannya loh Bu ya. Mau tidur itu kenapa baca kulal al-falak, kul al-binas itu kadang-kadang berat. Buka mulut tuh beratnya setengah mati padahal cuma begitu. Waraitu fil manami akhirnya pada malam berikutnya ia tertidur. itu aku melihat fil manami dalam tidur kana baqaratan tantahani tantahuni. Seolah-olah ada sapi yang menyundang-nyundangku. Artinya peringatan. Ini namanya bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya kisahnya seorang soleh diingatkan dalam mimpinya bahwa gara-gara surat Al-Baqarah yang ditinggalkan itu ternyata disundang oleh sapi dalam mimpinya. Maksudnya Pak, jangan diulang lagi. Rawahu Ibnu Abi Daud. Wa rawa Ibnu Abi Dunya an ba'di khufadil Quran diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya. Dari sebagian para penghafal Quran annahu nama lailatan an hizbihi. Sesungguhnya tertidur salah satu dari mereka itu. Dari hizibnya, dari kebiasaannya hizib. Hafalan Al-Qur'annya itu. Fa'arafimana mihi annahu nama kok aroh aroh maka oh, tidak ro'a fa aroh wa ro'a sifat ro'a ada naskah lain fa kalau fa'ara kemudian dia melihat fi manami dalam tidurnya. Fara'a fi manami dia melihat dalam tidurnya. Apa itu? Ka'anna qaila seolah ada orang yang berkata. Ada salah satu dari mereka itu tertidur dari hizibnya, dari hafalan Quran yang biasa dijadikan rutin untuk dia. Kemudian dia melihat fara'a fi manami di dalam tidurnya. Ka'anna qailan seolah-olah ada yang berkata lahu kepadanya. Ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fatanama ilal fajri. Ajib tuh aku terheran min jismin dari orang yang badannya Masya Allah. Min sihatin sehat. Wa min fata masih muda kayak ente. Nama tidur ilal fajri sampai fajar. Wal mautu la tu'man khatafatuhu. Sementara kematian tidak akan aman kita itu daripada khatafat itu cabutan, pencabutannya. Artinya kematian bisa saja tercabut sewaktu-waktu. Fidul millaili idha yasri di tengah malam di saat malam berjalan. Maksudnya diingatkan dalam mimpinya ini orang-orang soleh itu cepat dapat mimpi yang baik-baik ya. Kita mimpi lihat tikus, lihat macam-macam dan itu pun takwilannya macam-macam kita ini. Ini orang soleh itu gara-gara begitu langsung diingatkan, diingatkan. wajib tu min Jismin wa min sihatin. Aku terheran nih. Ada mimpinya. Aku heran orang ini sehat, seger buger, muda, tidur sampai pagi. Apakah dia nggak sadar bahasanya kematian bisa datang suatu waktu? Kenapa ada baca Al-Qur'annya yang ia hafal? Ini. Jadi ini pendidikan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hendaknya kita memperhatikan rutin-rutinan yang sudah kita baca. Terus apa saja. Yasin, Yasin. Boleh yang biasa Yasin. Cuman hendak tidur itu dihimbau dari wayat surat Tabarak. alladhi biyadil mulku. Karena ada jaminan, ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melazimi tabarak insyaallah nanti matinya khusnul khotimah. Tabarak. Dan itu sebentar itu, sedikit tak sampai Al-Baqarah begitu tuh. Tabarak sedikit, 3 menit, 5 menit lah. 5 menit surat Tabarak itu kalau bisa dibaca di tekun itu. Kemudian seperti yang sudah lalu, di saat tidak tidur jangan lupa membaca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu nas, ditiumkan di tangan kita, kemudian diusapkan di segudur badan kita. Itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih. Insyaallah terjaga dari segala macam yang kita takutkan. Setelah itu tidak boleh takut lagi. Baik al babu sadis bab yang ke-6 fi adabil qiraati tata membaca Al-Qur'an. Yang sudah bisa baca Al-Quran atau lagi belajar Al-Quran, ketahuilah di situ ada tata keramanya. Baik ustadz atau murid sama. Hadal babu wa maksudul kitab. Di dalam bab ini adalah intinya kitab. Maksud daripada kitab ini dibuat. wa muntashirun jiddan dan ini panjang lebar. Muntashir itu luas sekali. Wa ana usyiru ila atrafi min qasidi. Aku isyaratkan kepada sekelumit-kelumit dari maksudnya. Kalau dituruti gede banget ini nanti. Aku akan hadirkan sekelumit-sekelumit daripada maksud. Kenapa kok aku hadirkan sekelumit-sekelumit saja? Karahatal itolati takut kepanjangan nanti. Inginnya oleh Imam Nawawi pokoknya dengar biarpun sedikit diamalkan. Wa khaufan ala qari'i, kami takut, aku takut. Imam Nawawi itu takut ala qari'i kepada yang membaca kitab ini minal malalati dari kebosanan. Jadi aslinya pembahasan tentang adab qiraah ini panjang lebar, cuman oleh Imam Nawawi diringkas, diambil inti sari patinya yang penting-penting karena takut nanti mal, mal apa la apa bosen jenuh yang membacanya karena kebanyakan. Fa'awalu dhalika yang pertama kali dari adab-adab tersebut. Yajibu alal qari' yang wajib bagi seorang pembaca Al-Quran adalah. Al-ikhlasu tulus hati karena Allah. Kama qaddamna seperti yang kami hadirkan. Seperti yang sudah kami sebutkan. Bacalah Quran karena Allah. Bukan karena yang lainnya dan ini yang paling penting. Wa mura'atul adabi wa al-Qur'ani, menjaga tata kerama dengan Al-Qur'an, mulai dari cara meletakkannya, cara membukanya, cara membawanya. Kemudian fayambaghi dan hendaknya ayastaqdira fi nafsihi, ia hadirkan di dalam dirinya satu kesadaran, ia hadirkan di dalam dirinya satu kesadaran annahu sesungguhnya dia yunajillaha, dia bermunajat kepada Allah, ngobrol dialog dengan Allah, yunaji rabbahu dialog dengan Allah munajat kepada Allah Ta'ala. Wa dan hendaknya seorang pembaca Al-Quran itu baca Al-Quran ala haliman seperti keadaannya orang ya Allah melihat Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah berhadapan dengan Allah. Seolah-olah melihat Allah. Fa innahu illam yakun yarahu. Kalaupun seandainya ia tidak bisa melihat Allah. Itu adalah masalah hadis tentang ihsan kalau tidak bisa melihat Allah, maka di saat membaca Al-Quran, ia harus menyadari, Allah ta'ala ya rohu Allah melihatnya. Jadi hendaknya kita membaca Al-Quran seolah-olah kita melihat Allah. Dan batas ini mungkin tidak mampu kita berat. Ini makom tinggi merasa melihat Allah ini. Fa'inlam takun fa'inna yaraklah ini. Kita tidak bisa merasa melihat Allah, akan tapi yang penting kita merasa dilihat Allah. Itu makom ihsan. Merasa dilihat oleh Allah. Gimana orang merasa dilihat oleh Allah? Ia akan merasa dikontrol oleh Allah. Merasa dilihat oleh gurunya saja kita akan berubah perilaku kita. Bagaimana jika kita merasa dilihat oleh orang, oleh oleh zat yang menciptakan guru kita. Agar beradab kita kepada Allah. Menyadari makna ini. Sehingga para salafun soleh bisa, nah, insya Allah adab ke bawah ini semuanya menunjukkan bahwasanya ia sadar kalau dilihat oleh Allah. Allah tahu dimanapun aku berada, posisiku, cara dudukku, apa yang ada di hatiku. Allah melihat. Faslun fasal wa yambahi dan seyogyanya idza aradal qira'ata kalau hendak membaca ayunadzifa fahu hendaknya membersihkan mulutnya agar keluar masuknya lafad Al-Qur'an ini adalah di tempat yang bersih. Disiwaki dengan siwak wa ghairihi atau yang lainnya segala sesuatu yang kasar. Tidaknya pakai siwak. Biasakan wahai para pembaca Al-Quran. Taruh di pertama oleh Imam Nawawi. Dan ternyata ini pun yang paling dilalaikan oleh para kurra. Betul tak tidak? Ayo, yang hafal Quran. Ah. Oleh Imam Nawawi taruh di paling yang pertama ini karena paling dilalaikan ini. Para kurra jarang megang siwak nih. Wal ikhtiyaru fi siwagi ayyakuna bi'udin min arak. Pilihan fi siwagi dalam urusan siwak. Wal pilihan yang tepat Fisiwak di dalam siak itu ayyaku dan hendaknya itu aybi'udin dengan batang min arok dari kayu arok. Kayu arok itu kayu khusus, kayu siwak. Kayu siwak. Kalau tidak ada waya juzu dan boleh bisa iril idani segala macam ranting. Kayu apa saja boleh, pokoknya kasar. Wabikul lamayunadzif dan segala sesuatu pokoknya bisa bersihkan. Kal khirqati ataupun kain. Kain biasanya kasar sesuatu yang kasar. Al-khashinati yang kasar wal isnani dan juga jenis kayu ini. Isnan itu ada yang mengatakan di bahasa Persia, ada yang mengatakan bahasa Arab. Artinya kurang lebih pokoknya jenis kayu-kayuan yang kurang lebih kayak beginilah. Bambu pun sah tuh. Kayu-kayu cari, mirip mirip kayak begini sudah, tidak harus pakai kayu siwak. wakairi dalia dan yang lainnya. Khususnya di bulan Ramadan, ini mengada perbedaan pendapat. Tadi kita mau siwakan sebelumnya. Takut bagi orang yang belum tahu mengatakan bagaimana asar-asar kok siwakan. Siwakan setelah tergelincir matahari saat berpuasa yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i adalah makruh. Jadi siwakan setelah tergelincirnya matahari menurut yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ma makruh akan tapi Imam Nawawi rahimahullah taala punya ikhtiar, punya pilihan bahwasanya tidak ada kemakruhan biarpun setelah tergelincir matahari. Nah, kalau sekarang saya mengasal ngasih tahu baru silahkan. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi nggak ada makruh. Jadi cara simak kayak ini. Nanti ada. Jadi tidak apa-apa. Kalau mau siwakan setelah terkelincir matahari, lakukanlah. Tapi itu bukan fil madhab, bukan sesuatu yang dikukuhkan dalam madhab kita, tapi pendapatnya orang besar seorang imam dalam madhab syafi'i yang bernama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa beliau berpendapat bersiwakan setelah tergelincir matahari tidaklah menjadi makruh. Adapun hujah yang dilakukan, yang hujah yang dijadikan sandaran bagi orang yang mengatakan bahwa memakai siwak setelah tergelincirnya matahari adalah makruh adalah satu hadis Nabi la khalufu so'imi atyabu indallahi min rihil misik bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu harum di hadapan Allah seperti misik. Lebih harum di hadapan Allah dibanding minyak misik. Karena itu, jadi seolah-olah yang namanya bau mulut ini biar dibiarkan saja. Cuma Imam Nawawi menjelaskan, iya. Memang betul itu hadis dan benar, tidak perlu kita mungkiri, nggak usah ditakwili. Akan tapi yang boleh jelaskan, bau mulut yang dari mana itu? Imam Nawawi menjelaskan adalah bahwa bau mulut yang keluar dari buah puasa, yaitu perut yang kosong itu ada. Perut yang kosong kalau ada tekanan udara dia akan nguap ke atas dan itulah bau yang bau dari buah puasa itu yang menurut Allah lebih harum daripada minyak misik. Adapun mulut tetap dihimbau untuk bersih. Mulut tetap dihimbau untuk bersih jangan sampai ada kotoran dan sebagainya yang mengundang penyakit. Maka Imam Nawawi tetap berkata bahasanya Biarpun tergelincir matahari tetap disunnahkan dan itu sesuai dengan beberapa madhab yang lainnya selain madhab Imam Syafi'i. Jadi siwakan boleh. Ada wajar yang wafi khusuli uh, eh, tentang dapatnya pahala ini begitu pentingnya ini. Bil us bil isbil khashinati dengan jemari yang kasar nih, yang punya jemari kasar nih. Cukup enggak nih? Alhamdulillah jemari saya kasar keruan buat siwakan nih. Gimana nih? Kalau jemarinya sendiri ini permasalahan. Kalau jemarinya teman langsung dapat pahala itu. <laughs> Kalau temannya agak kasar, eh sorry, permisi ya, assalamualaikum. Nah, dapat pahala. Sekarang siwak. Siwaka itu kalau secara bahasa kan siwaka selain engkau. <laughs> Artinya kalau pakai jemarinya, aujuh, salah satu aujuh. Ada tiga pendapat. Di ashabi syafi'i, semuanya madhab syafi'i. Pengikut imam syafi'i. Rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah berikan rahmat kepada mereka semua. Aisharuha annahu la yaksulha. Pakai jarinya sendiri nggak dapat. Wathani yaksul mendapat kedua dapat. Nah, tinggal pilihlah. Semuanya mendapat yang ulama kok pusing. Ya. Wathali yaksul lam yajid ghairaha. Yang ketiga itu dapat kalau nggak ada yang lainnya. Aduh cari kayu nggak ada. Kain nggak ada. Eh ini sahib nih. Demi pahala. Iya. Lumayan kalau orangnya sering sikat gigi. Kalau orangnya malas sikat gigi kan temannya dapat rezeki bener tuh. Waduh. Walayahsulu in wujud. Tapi pendapat yang ketiga tidak dapat kalau masih ada yang lainnya. Sampai disebutkan itu maka apa? Begitu pentingnya siwakan. Wa istagu ardon. Hendaknya bersiwakan itu melebar dahulu. Mubtadi'an bil jani bil aiban ardon. Mohon maaf. Melebar. Min famihi. Dan diniatkan untuk mendatangkan wa niat wa yanwi. aradan mubtadi'an bil janibil aiman. Melebar. Dimulai dari sebelah kanan. Tayamun biar sunnah. Bifamihi dari mulutnya. Wa yanwidihi hendaknya berniat bihi di saat bersiwakan itu al-ityana bisunnati untuk mendatangkan sunnah. Niat untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ba'dul ulama sebagian ulama mengajari yaqulu inda siwaki hendaknya berkata waktu lakukan lakon siwak hendaknya baca doa Allahumma barik li fihi. Ya Allah berkailah aku di dalam siwaku ini. Ya, Allah. ya arhamar rahimin. Wahai yang maha pengasih. Nih. Terus kiri. Terus. Qala al-Mawardi min ashabi Syafi'i berkata Imam Mawardi termasuk pengikut ashab Syafi'i itu bukan maksudnya bukan temannya Imam Syafi'i. Jadi pengikut Imam Syafi'i Yustahabu ayyastaka fi zahiril asnani. Disunatkan siwakan di zahirnya gigi luar. Wabatinihi. Kan dalamnya. Jadi luar dah. Dalam. Wabatiniha. Wa yumirru siwaka menjalankan siwak ala atrafi asnanihi. Di ujung-ujung gini. Wa qarasil adrasi. Dan sampai dudukannya geraham. Jadi benar-benar bukan hanya sekarang. Syarat. Jadi benar-benar bersiwak, akan membersihkan giginya. Wasak fi halki. Sak sakaf itu atas dibersihkan atas bagian apa namanya? Ya pokoknya itulah namanya ah, eh itulah. Kurang bahasa Indonesia enggak tamat SD ini. Ah, apa langit-langit langit-langit mulut ya, ada langitnya mulutnya ini baru sudah. Ya, sudah pokoknya paham langit-langit mulut tuh. Sakfun tuh anu, kalau rumah tuh sakaf tuh. Kalau mulut itu ya, ah, ah ah, ah itu sakafun. Maaf mangap-mangap sini tuh. Halkihi imraran rafiqan tapi yang lembut. Qalu dan berkata mereka para ulama, "Wa yambai ayastakab bi'udin mutawassit." Hendaknya ia bersiwak dengan ranting yang sedang-sedang. Jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil. Kalau ya seadanya, la syadidul yubusati tidak sangat kering, wala syadidul rutubah tidak sangat basah. Jadi seberapa pun sah, cuman kalau pengen sempurna, dikatakan oleh para ulama sempurnanya. Tapi jangan gara-gara tidak ada sempurna lalu nggak ada siwakan. Kecil pun boleh. Biasanya keidahnya gampangnya. Jangan lebih dari sejengkal. Jangan kurang dari empat jari. Jangan lebih kecil dari kelingking. Jangan lebih gede dari jempol. Eh, betul. Jangan lebih dari jempol. Jangan lebih gede dari jempol. Jangan lebih kecil dari keling. Jangan lebih pendek dari empat jari. Jangan lebih panjang dari sejengkal. Kalau dipikir ya. Kalau lebih panjang dari sejengkal. Lebih gede dari begini kan jadi pentong. ya ya. Lebih dari sejengkal. Gedenya lebih dari Jempol wah pentung ya. Jadi, jadi memang manisnya. Lah kalau lebih kecil dari celing, kelingking, lebih kecil dari kelingking, lebih pendek dari empat jemari, ketelan takutnya. Jadi, cuman kalau tidak ada, ada apa-apa bagi dua ini baik-baik boleh. Itu hanya sebaiknya saja seperti itu. Supaya bisa menjalankan sunnah, cara megangnya pun begitu. Cara megangnya begini. Tiga jemari di atas, dua jemari di bawah. Jari kelingkingnya di bawah, jari bentuk jari ibu jarinya di bawah, tiga jari di atas. Kenapa begini? Untuk membedakan dengan megang-megang biasa. Menunjukkan kalau kita ini ibah, ibadah. Seperti itu. Gue boleh aja. boleh. Cuman ya, mau ngapain itu. Ya? Jadi ada, memang kita kadang, makanya seorang perempuan, di saat memberikan peringatan kepada imamnya yang salah membaca Al-Quran atau salah melakukan sholat, maka bertepuk. Tepuk, tepuknya bukan tepuk huri begini kan? Disunahkan tepuknya bah? Karena apa? Agar berbeda dengan tepuk huri. Ini tepuk ibadah. Jadi dibedakan. Inilah para ulama mengatur. Menjelaskannya. Terus. Fa yubzuhu. Kalau sangat kering itu kayu siwak. Layyanahu bil ma'i, direndam di air biar agak lembut. Kenapa? Biar gusimu aman, tak kasar sakit nanti kamu kena gusi. Wala ba'sa bistimali siwaki ghairihi bi Enggak apa-apa, pakai siwaknya tetangga asal dapat izin. <laughs> Pinjam-pinjam deh. Asalkan bi dengan izinnya. Selesai. Siwakan ya. Para khufat yang sering baca Al-Quran. Khusus yang hafal Quran tidak punya tidak punya siwak ngadep saya saya kasih siwak. Paling tidak Al-Quran 5 juz nanti kasih kasih siwak nanti. Saya punya siwak untuk menghafal Quran yang suka baca Quran. Mau tak bagi semuanya nggak cukup Siwak. Wa amma idza kana famuhu najisan kalau ternyata famnya mulutnya itu najis. Mulutnya itu najis, bidamin karena darah, al ghairihi pokoknya najis lah terserah najis kenapa. Fa innahu yukrahu lahu qiraatul Quran. Makruh ya, bukan tidak boleh loh ya. Mulutnya najis baca Al-Quran hukumnya makro kurang hormat lafaz Al-Quran dilewatkan di tempat yang kok kotor najis tuh. Qabla ghusli sebelum membasuhnya makruh. Tapi tetap boleh. Wal yahrum apakah haram qala Ar-Rayyani Imam ar royal Rayyani dalam mazhab Syafi'i min ashabi Syafi'i dari pengikutnya Imam Syafi'i an walidi dari bapaknya yahtamilu wajhain mengandung dua dua kemungkinan. Wal asah yang benar adalah la yahrumu tidak haram. La yahrumu tidak haram. Inilah yang masalah siwak. Jadi hendaknya kita biasakan dengan siwak di saat membaca Al-Quran agar sempurna di dalam kita mendapatkan pahala. Khususnya mau berwudu, mau melakukan sholat. Sholat melakukan siwak. 70, 70 keutamaan di saat kita menggunakan siwak. Bahkan sampai Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli salatin." Kalau seandainya bukan karena aku takut merepotkan umatku, niscaya akan aku wajibkan siwakan. Begitu pentingnya siwak. Ya, gunakan siwak. Kalaupun tidak ada siwak, segala sesuatu yang kasar di saat kita hendak melakukan sholat, ujung baju kita atau yang dalam, itu digunakan sudah dapat kesunahan. Dan tidak usah merasa kotor. Kenapa? Yang kotor tidak pernah sikatan berarti. Kalau sudah mau ke masjid kan sikat gigi. Berarti kena baju pun juga berbersih. Berubah <laughs> misalnya gitu. Nah itu lain. Orangnya kempros bener tuh sampai baju. Oh, baju hitam masih bisa berubah kan hebat. Kalau baju putih berubah kan. <laughs> Tapi tolong ya bersih mulut. Itu pendidikan dari Nabi Islam itu mengajari keindahan, kebersihan, dan kesehatan juga. Baik inilah yang bisa kami hadirkan dalam kitab Tibyan Imam al Maka. Pakailah siwak Allah ya. Ini. Kemudian kita lanjutkan tanya jawab bagi yang mau bertanya. Dipersilahkan wallahu a'lam bisawab. dan kasih kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya yang telah menjelaskan kitab at-tibyannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik untuk, untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab dan untuk mempermudah sesi tanya jawab kami persilahkan kepada jamaah kaum muslimin satu pertanyaan dan kaum muslimat satu pertanyaan dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu ya saya hmm. mau minta pendapat tentang bulan Ramadan ini banyak banyak sekali lagu-lagu Islam yang memakai musik yang haram. Gimana itu pendapatnya, bu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkenan memberi kelancaran pada Buya dalam berdakwah. Amin, ya rabbal ya alamin. Punten Buya. Eh, nanti dulu. <laughs> Mau ngucapin terima kasih dulu atas jamuan buka bersama tadi malam Buya. sama <laughs> Mau nanya kalau membawa Al-Qur'an di dalam tas terus tasnya di bawahnya di bawah sini nih Bu ya. Gimana? Kayak di tasnya di bawahnya di sini bawah. Ya, Itu tuh bagaimana Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Yahya untuk menjawab pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah alat musik itu harus dibahas secara detail. Tidak boleh kita serta-merta mengatakan itu halal atau haram. Tapi ada. Jadi kalau kita bicara tentang alat musik dan lagu yang dibarengi atau nasyid yang dibarengi alat musik, itu kita harus membahas lima hal. Yang pertama adalah tentang nasyidnya. Lagu yang disenandungkan itu isinya apa? Kalau isinya baik, diperkenankan. Itu disepakati para ulama karena Hasan bin Thabit pun menyenandungkan syair di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajmala minka lam tarqatu ainu wa ahsan min kalam talitin nisa'u lebih tampan dari wajahmu ya Rasulullah tidak pernah mata ini melihat lebih gandeng darimu tidak pernah ada wanita yang melahirkannya ada pernah Sayyidina Hasan bin Thabit menyenandungkan syair di hadapan Nabi artinya menyenandungkan syair itu sendiri boleh jadi kalau syairnya benar boleh sanjungan untuk Rasulullah boleh kemudian setelah itu syairnya boleh pun belum tentu langsung boleh Tinggal kita tanya siapa yang menyenandungkannya. Seorang anak gadis umur 17 tahun di depan laki-laki yang bukan apa-apanya sambil lenggat-lenggot. Solawatan kira-kira diterima atau tidak. Tidak diterima. Maka siapa yang menyenandungkannya dan ini? Yang ketiga, di mana tempatnya untuk menyandungkan syair tersebut? Di mana tempatnya? Solawatan yang dibaca mulia, syair-syair indah sanjungan kepada Nabi, akan tapi tempatnya tidak terhormat. Perzinaan, ah, minum-minuman keras, mabuk, segala macam. Menjadi terlarang. Kapan waktunya? Jangankan kok lagu, membaca Al-Quran saja kalau tidak tepat waktunya juga dilarang. Mengganggu orang. Baru yang keempat, alat musik. Nah ini pembahasan khusus yang panjang lebar. Ini ada di radioku, nanti bahasan benang merah. Ini harus pembahasan murni satu jam minimal itu untuk bahas. Bagaimana tentang alat musik? Tidak ada riwayat yang soheh dari Nabi tentang pelarangan alat musik kecuali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu saya ti ala ummati al khirra wal khamra wal ma'azif akan datang kepada umatku mereka itu nanti mengharam menghalalkan yang namanya khir perzinaan al khamra minuman keras wal ma'azib dan sesuatu yang melalaikan ma'azif jadi nanti ada umat di, di Rasulullah tanam buat itu terus masuk apa yang disampaikan Nabi dan itu benar Nabi akan diberitahu oleh Allah Nabi diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi akan datang suatu ketika nanti masa hancur, masa jelek itu yaitu di saat ada orang menghalalkan perzinaan. Menghalalkan minuman keras dan menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu penafsirannya bermacam-macam. Sebagian mengatakan sesuatu yang melalaikan. Nah, kalau masalah zina sudah jelas, dilarang sih zina. Minuman keras sudah ada larangannya dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis ada. Zina pun dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada tentang pelarangan zina dan minuman keras. Makanya siapapun yang menghalalkan minuman keras, hukumnya kafir. Murtad. Siapapun yang menghalalkan zina, murtad. Tapi yang ketiga ini, ma'azif. Belum pernah ada larangan sebelumnya. Belum pernah ada larangan dari Quran dan dari hadis Nabi, tidak ada. cuma satu hadis ini saja, tiba-tiba begitu bunyinya. Kenapa kok ada ma'azif di sini? Kalau memang sebelumnya ada larangan tentang ma'azif, kalau memang ada larangan, larangan pengharaman ma'azif secara pasti, mungkin seiring tidak ada masalah di sini. Agar tapi ma'azif tidak pernah ada larangan. Tetapi kenapa di sini menjadi dimasukkan ini? Mereka mengatakan ini iktiron. Karena apa? Umumnya ma'azif itu alat melalaikan alat musik itu adalah digunakan untuk orang yang mabuk sama zi, zina. Jadi sebetulnya yang dituju hanya mabuk dan zina dan segala sesuatu yang melengkapi perbuatan ini ikut ter terlarang. Itulah yang melengkapi perbuatan zina dan mabuk itu terlarang. Dan umumnya tempatnya orang berzina dan mabuk itu ada apanya? Ada musik. Musiknya itu. Jadi main musik dulu, joget segala macam baru nanti berzina. Itu. Jadi ini adalah bukan maksud itunya. Bukan maksud datnya. Kalau ma'azif itu diartikan yang melalaikan, ternyata tidak semua yang melalaikan diharamkan. Para ulama menjelaskan, ini perlu panjang lebar. Ada salah yang malahi, tiga malahi yang di, diizinkan Rasulullah SAW. Ada tiga hal yang melalaikan diizinkan oleh Rasulullah. Apa itu? Mudaba'atun nisa'i, mencumbu istrinya. Darbul khail, latihan perang. Latihan perang itu lalai, nggak apa-apa. Bercumbu dengan istrinya lalai. Dan juga apa? Main renang-renang dan main rimayah, panah. Itu juga yang melalaikan akan tapi diizinkan Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Bahkan dunia ini sendiri ada yang melalaikan diizinkan. mamal hayatud dunya ila la'ibu wa lahun. Lahu. Malahi. Tapi ternyata tidak semua dunia diharamkan. Ada dunia yang dihalal. Halalkan. Maka di sini menunjukkan bahasanya. Malahi alat. Kalau diartikan itu alat malahi. Alat yang melalaikan. Alat yang melalaikan itu kayak apa? Ternyata tidak semua alat dilarang. Ternyata ada alat rebana pun diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita-wanita jariah yang mukul rebana tola al-badru alaina. Sehingga disepakati rebana menjadi boleh. Rebana pun boleh, genderang perang pun boleh. Sementara itu semua alat-alat. Dan rebana juga melalaikan kalau indah cara mukulnya Melalaikan, tapi ini boleh. Terus bagaimana dengan alat yang lainnya? Nah, ini perlu para ulama menjelaskan ini semua. Lalu bagaimana pengharamannya al-malahi ini? Apa ma'azif ini? Sementara harus dibahas dulu tentang apa makna ma'azif secara sesungguhnya. Apakah alat musik yang namanya ini atau itu? Enggak, enggak ada ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya memberikan judul ma'azif. Apa itu ma'azif? Ibnu Abbas mengatakan alatul malahi, semua yang melalaikan. Ah, tidak, wey. semua yang melalaikan tidak dilarang semuanya. Tadi ada yang melalaikan tadi diizinkan. Melalaikan diizinkan mudabatun nisa mencumbu istrinya melalaikan. Siapa yang tidak lalai mencumbu istri? Tapi tidak tidak dilarang. Ada. Jadi ada yang melalaikan tapi yang ha, halal. Ternyata tidak semua yang melalaikan adalah dilarang. Baik, kemudian. Setelah itu para ulama membahas. Kenapa alat-alat ini menjadi haram? Ya. Maka setelah dilacak bahwasanya haramnya alat-alat ini karena menjadi dakbul fusaki kebiasaannya orang fasik. Dan kita tidak diperkenankan niru-niru kebiasaannya orang fasik. Jadi pengharaman malah apa ma'azib ini adalah yang menjadi kebiasaan orang fasik. Sehingga dipilah di antara alat musik itu semuanya oleh para ulama. Maka alat musik yang menjadi ciri khasnya orang fasik maka itu haram. Artinya, siapapun yang memegang alat musik itu kalau identik, kalau seorang menyangka hm, temannya dia, itu menjadi menjadi haram. Jadi alat musik tidak semua alat musik akhirnya haram. Jadi alat musik yang siapapun yang mendengarnya atau memainkannya langsung dituduh dia adalah orang fasik, wah ini grupnya itu, maka itu adalah yang haram. Jadi pengharaman alat musik tidak bisa mutlak seperti sebagian orang langsung haram begitu saja tidak akan tapi juga tidak bisa kita katakan langsung halal total. Ternyata harus ada perinciannya dan ini pembahasan yang panjang lebar dan perlu perlu di di di, di, di, di dicerna pelan-pelan supaya kita tidak masuk kepada ekstrim kanan atau ekstrim kiri tiba-tiba menghalalkan total sehingga oh, sambil uh, ini kan ini menikmati ini ini seni ini seni tidak ada syariat lagi juga nggak benar akan tapi sisi lain begitu haram mutlak si orang fasik masuk neraka yani juga salah lah setelah itu semuanya yang ditanyakan kalau memang ada sebuah nasyid dibarengi dengan alat musik yang itu menjadi kebiasaannya orang fasik, orang mabuk, haram hukumnya. Selesai. Tinggal kita tanya ini alat ini kebiasaannya siapa? Dan kebiasaan itu tidak boleh diumumkan internasional, tidak boleh kebiasaan di tempat itu diadakan. Oruf namanya. Jadi alat itu biasanya di situ digunakan apa? Kalau alat itu di situ biasanya digunakan untuk sambil ngiringi orang mabuk, maka kok pakai nasid, kita pakai ini jadi ha haram. Sebab setiap tempat beda. Setiap tempat beda uruf. Maka di, malat itu di situ gunakan apa? Mungkin alat itu di kelas nasional digunakan oleh orang-orang kafir untuk melakukan maksiatan. Tapi di satu tempat rupanya ada budaya yang serupa. Ternyata itu adalah untuk sesuatu yang islami misalnya. Tidak bisa kita katakan haram. Karena apa? Masyarakat itu di saat kita di saat kita di saat mendengar alat itu bukan teringat tentang mabuk, bukan teringat dengan zina, tapi mungkin teringat lagu-lagu. Jadi disesuaikan dengan dengan dengan tempatnya itu. Maka harus sedikit luas. Makanya kita juga menghimbau bahasanya ada kritikan. Saya itu dari yang dengar lagu-lagu yang kafir tuh yang, yang yang sudah menjadi identitas kafir, jangan sampai masuk ke radioku. Misalnya musik-musik yang seret itu diusulkan tidak boleh itu. Yang memang ini benar-benar kalau orang dengar lagu itu langsung ini kok sama kayak itu. Itu diingat perlu di, di, dipangkas. Ah, Tapi lagu biasa sifatnya umum, apalagi masyarakat kita umum, ternyata dengar mendengar lagu ini tidak langsung ke bawah kepada urusan orang buka aurat dan sebagainya. Kalau itu, itu masih bab-bab yang bisa saja kita perkenan. Cuman setelah itu ada namanya irsyad. Makom irsyad. Biarpun seandainya kita ketemu alat musik yang halal. Apakah tujuan kita untuk ke musik? Tujuan kita kepada Allah bukan musik. Seorang ustaz ternyata punya hobi musikan. Begitu kan ya sudah nggak pantas. Mestinya berpikir kok urusan sama musik ya. Artinya harus ini. Menjadi ada sesuatu. Nasyid Islam itu sebenarnya masa transisi untuk merubah orang dari musik-musik yang tidak islami menjadi musik religi. Setelah itu nanti musiknya ditinggal, tinggal solawatannya. Inginnya sebegitu. Cuma untuk membawa hijrah orang dari musik yang enggak-enggak langsung pikiran itu juga enggak gampang. Masa transisi, ini perubahan begitu. Nah kalau ada orang bertanya bagaimana bu ya Antara saya mendengar lagu yang gak karu-karuan. Atau dengar nasid. Atau saya dikir sama selawatan. Langsung tetap the selawatan saja sama dikir. Gak usah dengar musik. Gak usah dengar radioku. Nah, itu. Cuman sekarang membangun orang itu tidak seperti itu. Bukan seperti baju potong krek-krek beres begitu. Gak bisa. Ini ada perlu proses. Dan Nabi Muhammad pun begitu. Urusan pengharaman khomer pun seperti itu. Jadi perlu ditarbiyah itu. Akhirnya orang yang tidak pernah kenal solawatan itu gara-gara Nasid-nasid islami kenal solawatan. Di rumah nggak punya ketak-ketuk-ketak-ketuk alat. Akhirnya solawatan sendiri. Alhamdulillah lumayan lah. Solawatan. Jadi kita perlu membangun itu dengan dengan metode hikmah atau cara hikmah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masalah alat musik. Jadi tidak bisa mutlak semua alat musik adalah haram. Tapi kalau sudah alat musik yang menjadi ciri khasnya kefasikan, mabuk, minuman keras dan zina, maka tidak boleh dibarengi dengan sesuatu yang mulia. Ingat, membahas ini harus kita bahas lima hal dan ini disyaratkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala di dalam Adab Sama. Luar biasa beliau itu. Tahun itu sudah bicara tentang Adab Sama, tolong dibaca dengan teliti cermat di dalam kitab Adab Sama'nya Imam Ghazali itu dipanjang lebar. Itu ketemu kita kepada makna nanti. Beliau adalah ahli dzuk juga, perasaan. Termasuk seperti Ibnu Sina sendiri jago di dalam seni, tapi seni seperti apa? Baik, wallahu alam bissawab. Tolong nanti diikuti. Ini perlu tidak lanjuti bahasan secara detail masalah masalah seperti ini. Sudah direncanakan dan atau sudah itu di radioku benang merah tentang bagaimana hukumnya mendengar alat musik. Dan ulama-ulama mana yang mengatakan begini, begini, begini. Nanti kita ketemu ada ulama kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ini halal mutlak sampai segala musik disenangi. Ini haramkan mutlak ini. Tidak begitu. Karena ini adalah masalahnya bukan masalah yang kot'i, yang pasti. Memang dalil. Eh, eh, khabar ahad. Hadis satu untuk Bukhari. Bahkan Ibnu Hazm sendiri mengatakan hadis ini pun tidak sahih kata Ibnu Hazm. Sehingga kalau orang pengikut zahiriyah itu lebih luas di dalam urusan alat musik. Pengikut Imam Daud Al-Zahiri, khususnya yang dilanjutkan oleh Ibnu Hazm, masalah alat musik mereka lebih ringan, lebih nyantai, hampir baik, perkenannya lebih banyak. Karena mereka mereka mengatakan hadis ini pun tidak sabit. Jadi tidak ada riwayat yang benar dari Nabi SAW tentang alat musik Kecuali hadis satu dari Imam Bukhari ini. Dan ini pun diperselisihkan oleh sebagian ulama. Seperti madhab Daud Dohiri. Itu jadi tolonglah. Tapi jangan sampai kita itu kerjaannya hanya ngurusi musik saja. Ini orang pengajian nanti kok ngurus musik. Bukan itu. Ya ini kita insya Allah akan meningkatkan pikir Di sini pun ada musik waktu ngaji begini. Tidak pernah ada alat musik. Dan kita pun juga tidak pengen kalau ada pengajian dibaringi alat musik. Tidak. Lah kok radioku ada enggak? Itu orang untuk yang jarang ngaji, Pak. Ya, yang dengar radio langsung ini. <laughs> Yang jarang ngaji akhirnya dengar alat musik. Kalau di pengajian langsung tidak. Semoga yang dengar sekalipun mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Kemudian selanjutnya masalah membawa Al-Qur'an. Kalau ada orang membawa Al-Qur'an, ini banyak hukum yang ditinjau dari bermacam-macam. Dari berbagai keharamannya membawa Al-Quran bagi orang haid, membawa Al-Quran bagi orang, orang orang punya hadas, dan bagaimana menyentuh Al-Quran dan bagaimana membaca Al-Quran bagi orang head ini ada pembahasannya dituntaskan saja bahwasanya seorang wanita head tidak boleh membaca Al-Quran menurut jumhur ulama tapi jangan khawatir dan kami juga mengambil ilmu ini dari ahlinya, dari madhab malik bahwasanya seorang wanita head boleh membaca Al-Quran asalkan jangan memegangnya. Untuk belajar dan mengajar. Jadi nggak ada masalah ustazah Al-Quran, tenang saja lanjutkan ngajar Al-Quran biarpun dalam keadaan head. Karena madhab malik dan bukan pendapat lemah dalam madhab malik. Pendapat yang dikukuhkan dalam madhab malik dan tidak ada pendapat lagi. Dan tidak usah ragu. Hari ini beberapa ustadz Tafidul Quran tanya. Bagaimana bu ya kalau lagi head baca karena itu madhab malik. Kalau urusan begini mah gampang. Tapi urusan zakat suruh ngasihkan ke masjid nggak bisa. Karena duit. Kalau masa urusan head masih gampang. Karena apa? Madhab malik ulama gede. Ayo, gurunya Imam Syafi'i mengatakan nggak apa-apa seorang perempuan yang lagi dalam keadaan head membaca Al-Qur'an Asalkan tidak langsung spontan hatam. Jadi mungkin berapa. Atau khususnya untuk belajar mengajar. Itu diperkenankan. Gak apa-apa. Tapi syarat jangan menyentuh. Lah hukum menyentuh adalah haram. Ingat. Hukum menyentuh haram. Dan membawanya juga haram. Dan kalau seorang wanita ingin membawa mushaf, Maka bawalah mushaf jika dalam keadaan head atau punya hadat. Bisa membawa mushaf dalam keadaan gak punya wudhu. Di saat mushaf itu dibarengi dengan yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Terserah yang lainnya itu apa saja. Apakah buku, tisu, atau segala macam. Pokoknya bawa yang lain. Ya. Tolong niatnya adalah tiga. Satu dan tiga. Boleh niat, aku bawa yang lainnya. Misalnya ibu bawa Quran sama HP ya, sekarang zaman perusaknya sudah ada HP-nya suka ngerusak Al-Qur'an. Al-Qur'annya dibawa kok HP-nya enggak pernah dibuka. Ini biasanya kalau saya bawa Al-Qur'an sama HP, Qur'annya kalah. Al-Qur'an sama aduh dah Pak, dompet lah, banyak duit untuk sedekah itu. Baik. Bolpen sama dompet. Ah, bolpen sama dompet. E, Quran sama dompet. Kantong duit lah. pundi dimas, enggak Pak. Jadi kalau itu niatnya membawa dompetnya uang itu adalah tidak ha haram. Biarpun ditempel begini. Ini sama dompetnya. Tidak haram. Niatnya salatnya bawa sih. Atau niatnya bawa dua-duanya. Atau niatnya pokoknya bawa ini. Yang nggak boleh satu tok. Niat bawa apa? Niatnya bawa Qur'annya. Itu yang tidak boleh. Biarpun sama bawa yang lainnya. Kalau niatnya membawa Al-Quran tidak bo, boleh. Tapi kalau niatnya mutlak. nggak ditentukan bo. Atau niatnya membawa semuanya, boleh. Atau niatnya membawa, membawa dompetnya, boleh. Itu disa, ini masalah membawa Al-Quran. Ada masalah letaknya, utamakanlah. Selalu dia hendaknya tempat yang mulia lebih tinggi dari kaki kita. Ada pun masalah di bawah ketek ini termasuk bukan melanggar adab ya. Bahkan sebagian para kurok di saat hendak sujud waktu baca Al-Quran ditaruh di begini ya. Jadi Al-Quran, sebagian ada orang yang membaca Al-Quran sambil sholat ya. Di saat hendak sujud bagaimana? Akankah ditaruh di tanah? Tidak mungkin. Maka dikepit sini. Sujud. Tapi bukan seperti itu. Begini terus setiap hari. Bukan diketain. Bukan. Ini kan untuk menjaga. Kalau mantas itu masih terjaga dengan tasnya. Itu bukan sesuatu yang su'ul adab. Bukan sesuatu yang kurang ajar. Jika masih diletakkan di tas itu. Insya Allah termasuk masih punya adab. Karena masih diletakkan di tas. Kalau sudah murni begini. Ini yang agak aneh ya. Quran dibeginiin terus ya. Beginilah. Adab kita waktu masih kecil diajari bahwa Quran itu seperti seperti ini dan tidak usah taruh begini nih, begini tidak usahlah ya. Nanti malah jatuh ya. Begini sudah cukup. Baik, kalaupun di bawah tas sudah sesuai dengan posisi tas itu seperti apa. Apa ada tas di bawah kaki? Ya enggak ada. Insya Allah tas masih di atas pinggul, di atas kaki Insya Allah. Baik ini. Jadi enggak apa-apa membawa di tas biarpun tasnya di bawah ketek. Kalau tas yang di atas ketek itu gimana modelnya? Ya enggak ada lah ya. Ya lucu ya seperti itu. Baik. Ini saja Insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Monggo dipersilakan bagi jamaah bapak-bapak yang pengen si pengen bertanya. Kalau tidak bisa langsung saja. Pertanyaan tertulis saja. Ah, mana? Ada lagi? Pertanyaan tertulis tidak pernah dijawab. Ini. Bismillah. Ada? Bismillah langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan mertai kita semua. Amin. Amin. Amin. Ini Bu ya kalau ya maaf buat yang di rumah <laughs> gitu. Eh, firman Allah kan mengatakan ya <laughs> Mana? Suami adalah pemimpin gitu bagi eh, rijal eh, qawamuna 'ala nisa. Ya, terus? Iya, rijalu qawamina 'ala nisa. Terus kan suami saya suka ngimamin. <laughs> Ya. Tapi suratnya itu itu. <laughs> jadi masalah ini ya maaf saya di atas gitu di atas beliau gitu jadi suka yang lain sih sudah jadi suka menggerutu gitu gimana ya sholatnya. Baik, ya <laughs> udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi imam di dalam sholat, yang paling wajib adalah urusan fatihahnya saja. Ada pun selebihnya, ya yang paling lancar saja. Daripada suratnya yang baru-baru tapi nggak lancar, tambah bingung makmumnya. Dan sungguh luar biasa ibu bisa sholat berjamaah dengan suami itu adalah bagus sudah. Biarkan semampunya, jangan dipaksa lebih dari itu. Kalaupun anda seorang penghafal Al-Quran, suami anda hanya falak pindah hafalannya, tetap imamnya suami anda. Tidak boleh dibalik, bang kamu tidak hafal Quran biar saya depan. nggak ada. Imam seorang perempuan tidak sah bagi seorang laki. laki Dan makna rijal kawamu ala nisa ini sebenarnya beban kewajiban bagi seorang suami bukan suatu kelebihan. Artinya itu seorang laki-laki hendaknya punya tanggung jawab. Bukan urusan itu saja kalau memang urusan. Jadi begini, kalau seandainya seorang berlaki-laki di dalam urusan ilmu agamanya tidak bisa mengungguli istri, tapi harus punya sesuatu yang mengunggulinya. Mungkin tentang akhlaknya, mungkin tentang santunnya, mungkin tentang pengayomannya, mungkin tentang harus ada begitu. Jangan suami sudah enggak bisa Al-Qur'an mah enggak kurang ajar, iya begini habis semuanya ya. Jadi tidak ada kewamah. Jadi kewamah itu Jangan seperti orang-orang yang sakit yang ingin mengangkat derajat wanita itu terus mengorek-ngorek hadis rijal qawmuna 'ala nisa bima fadala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min alhim. Ini ini seolah-olah ini seolah-olah ini wah eh, ini bagaimana kaum laki diskriminasi ini. Tidak, justru itu mengingatkan, hei kaum laki-laki, kamu punya tanggung jawab. Kawamah itu adalah tanggung jawab berat di hadapan Allah. Tapi orang-orang penyeru gender itu dia tuh sakit. Dia memang membacanya dari matanya yang sakit. Kalau matanya yang sakit, ngelihat apa-apa tetap sah. Sakit, dipikir ini perendahan terhadap hak wanita. Paling enaknya, Pak, sebetulnya para wanita itu harus paling senang dengan arijal kawamuna ala nisa. Kalau wanita itu paham. Cuman itu yang gak paham. Kadang-kadang profesor, kadang-kadang dokter gak paham dengan arijal kawamuna. Kan enak-enaknya orang diurusi, gak usah nguruh. Ngurusi coba. Ibu enak suruh beli atau suruh dibeliin. Enak. Kalau perlu disuapin sekali kan enak. Memang orang sakit tuh lihat. Kita melihat orang-orang. ah, Oh, wanita jadi pemimpin. Jadi ini. Masya Allah. Suruh bawa barisan ini. Enak dibitit sama suaminya. Kan lebih enak di rumah. Ngapain capek-capek. Dicari suaminya kemana. Keliling. Kunjungan ke negara sana. Negara sini kan jadi presiden. Nih. Suaminya begini di rumah. Ah, istriku besok kunjungan. Istriku besok meeting. Istriku besok... Jadi banyak wanita itu ternyata melihat ayat ini karena kebodohannya. Justru ayat ini ayat istimewa buat wanita. Coba dibalik. Arnisa nisau kawwamatu ala rijal. Ayo cari nafkah. Pusing tidak? Ayo. Esok-besok jaga. Pusing. Cuma cara memahaminya memang dasar picik. Ya memang karena yang matanya yang dipakai matanya orang kafir. Sehingga ada kesetaraan gender dan sebagainya. Mencoba bima fadala ba'dhum 'ala ba'din. Mencoba ditafsir di sana sih. Justru itu Allah fadlullah itu mengutamakan kaum laki-laki itu bukan keutamaan maksudnya keutamaan keutamaan dipandang oleh Allah begitu, dilebihkan oleh Allah dengan sisi kewajibannya, di sisi tenaganya. Nafkah bagi seorang suami. Wa bima anfaqu min amwalihim disebutkan. Nafkah dia. Yang nyari nafkah suami loh, bukan istri loh ya. Ini memang dasar dia itu matanya mata terakum. Ini kesetaraan gender yang ramai beberapa tahun yang lalu. Itu tidak tahu cara mahamnya gimana. Jadi bangga kalau suaminya tidak bisa mengikuti dia tuh bangga. Dipikir dia hebat. Suami saya sampai kelalahan, <laughs> kelabaan. Bodoh bener ini. Mestinya ya Allah ingin di mana-mana dengan suami. Dan begitulah. Memang cara pandang yang dipakai bukan matanya kaum muslimin. Itu matanya orang kafir untuk merendahkan umat Islam. Lihat Islam itu dihancurkan dengan senjata susah. Dengan peperangan lihat. Mereka hengkang dari bumi pertiwi, lihat. Padahal kita tidak punya senjata. Akan tapi ternyata mereka berpikir, Islam itu kalau ingin dihancurkan, hancurkan dengan wanitanya. Sehingga sekarang ganda. wanita akan direndahkan kita ini. Sebab barat hancur dengan wanitanya. Sehingga wanita akan jadikan bahan prom, apa iklan dan sebagainya. Direndahkan wanita semuanya. Seolah-olah wanita ini harus diangkat-diangkat. Direndahkan coba. Kalau sampai nanti ngambil keputusan ya sudah kita hidup sendiri-sendiri. Tidak -sendiri. usah, tidak apa-apa. Ente tidak hamil, tidak apa-apa. Ayo. Ente tidak punya anak, tidak ambil. Anda mau nikah dengan ente. Tidak usah hamil, tidak anak. Kita hidup berdua, cari makan sendiri-sendiri. Mau atau tidak perempuan? Ayo, kalau semuanya protes begitu. Sebagian laki-laki senang tidak punya anak. Tidak apa-apa, terserah. Ayo. Dan semua wanita pengen punya anak ternyata. Kalau ditanya pengen punya anak, tidak, Punya. Tidak usah protes. Hei eh, suamiku kamu yang hamil giliran. Tidak ada begitu. Jadi memang pandangan itu. Kadang-kadang kita ketawa kalau lihat ini bagaimana orang penyuruh kesetaraan gender dan sebagainya. Memang dia adalah otaknya sudah di, di, di, di, di dikotori oleh pemikiran berat. terus gaya ber... makanya waktu rencana undang-undang kesetaraan gender kita tidak tidak mau mengkritisi poin-poinnya sebab poinnya itu dibuka poin mutlak. Artinya poinnya itu kayak benar terus Kenapa bisa dibawa ke sini, bawa ke sini. Karena bukan undang-undang yang benar. Kalau undang-undang benar itu tegas. Jadi kita waktu bicara tentang kesetaraan gender, kita tidak mengkritik kesetaraan gender. Kita hanya menunjuk bahasanya Islam mengangkat kesetaraan, mengangkat kaum wanita. Dimuliakan semulia-mulianya wanita, lihat. Paling enak-enaknya itu wanita, lihat. Wanita itu macam ada anak, ada ibu, ada istri. Waktu jadi istri dikasih nafkah. Waktu jadi ibu, apa kata Rasulullah? nasi ahak bi husni husufati ya Rasulullah. Siapa perempuan yang pak? Siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan bagi ya Rasulullah? Dijawab ibumu. Lah kita perempuan. Saya punya ibu laki-laki? Man, siapa lagi Rasulullah? Ibumu, ibu lagi. Siapa lagi? Perempuan lagi. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu lihat. Siapa yang punya ibu laki-laki? Semuanya ini lihat. Suruh mikir dia itu loh. Orang yang sakit itu loh. Dan dulu banyak masuk konorkasifasi ormas Islam paling besar di Indonesia itu banyak orang-orang sakit liberal itu. Jadi mau ceritaan gender, perempuan mau direndahkan lihat. Suami mencari istrinya bingung, masih meeting, suami masih kunjungan sana ini ini. Anaknya di mana? Anaknya dikasih ciuman tak waktu tidur, tak tahu yang nyium siapa. Eh, kecil mama sayang, mama sayang. Sayang-sayang eh, anaknya tidur. Pulangnya jam 7 malam, 9 malam, jam 10 malam. Besok pagi ditunggu pesawat terbang. Karena dia harus keliling. Orang Innalillah. Kalau enggak, ya, Rizal kawamuna ala misa. Nah, tapi kalau urusan tertentu syariat harus patuh. Suami tetap jadi imam sholat. Jangan seperti ini muncul lagi ini di negeri aneh sana. Dan oleh grup-grup manusia aneh itu. Khutbah Jumat itu di Amerika sana itu. Perempuan khutbah Jumat sama sholatnya. Aneh-aneh itu. Kayak kurang laki-laki itu. Sian, subhanallah. Memang kadang-kadang kalau sudah orang keblinger itu sudah nggak masuk akal tuh. Ya namanya keblinger, ya nggak bener. Keblinger teh gini, kepala ngadep ke sana, orang sana ini keblinger. Kalau orang bener ya lurus, bener namanya keblinger ya keblinger. Semoga Allah berikan pengampunan kepada kita semuanya. Amin. Berbahaya, untung Dan coba kalau kita perhatikan, di dalam Al-Qur'an itu rata-rata perintah untuk kaum laki-laki. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hei kaum laki-laki, perlakukan baik. Tidak ada wa'ashirna wa hum bil ma'ruf. Hei para perempuan. Nah. Ini hababnya lain. Laki-laki semuanya. Baik itu ya. Jadi urusan sholat tetap imamnya laki-laki. Biarpun mohon maaf nggak punya bacaan kecuali falak dinas Tapi masih syukur. Mau berjamaah. Eh, ini Alhamdulillah. Itu suami yang soleh. Tahu dia nggak bisa tapi masih mau jadi Imam, eh, ini sudah nggak bisa, nggak mau jadi imam. Disuruh sholat bentak. Kalau untuk bentak, nendang lagi kadang-kadang. Nasib benar itu perempuan yang salah pilih itu. Ya ada begitu, Masya Allah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita semua ahli sholat, ahli ibadah. Ya. Baik ini saja insya Allah Mari kita tutup dengan doa Jangan lupa doakan pesantren Doakan semua yang berjuang di dalamnya Baik yang berjuang dengan ilmunya Atau yang berjuang dengan tenaganya Atau berjuang dengan pikirannya Atau berjuang dengan panjatan doa Doakan semuanya Ya insya Allah. Jangan lupa malam nanti malam 21. Jangan dipilih 21 saja. Tolong malam gendepnya itu lebih gede lagi pahalanya nanti itu. Karena ada hawa nafsunya itu. Tradisi yang salah itu. 22 juga hadir. 21 hadir. 23 hadir insya Allah. Baik. Nanti malam saya jangan lupa jam 12:30 sudah dimulai seperti biasa. Mundur-mundurnya jam 1. Kemudian nanti setelah itu adalah sholat tasbih, dikir, kemudian ada qiyamul lail, ada tausiah nanti, ada renungan bersama di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon bagi yang terhormat, wanita-wanita yang terhormat bisa datang. Kalau jika ada yang menemani, nggak usah datang. Ini saja. Pembangunan pondok terus berjalan. Jangan lupa, mumpung ini malam-malam istimewa, doakan agar dimudahkan aula biasa tidak kayak begini berantakan ini hancur semuanya ini. Ini aula putri juga sekarang dibangun, kelas-kelas sekolah pondok juga harus dibangun. Kalau melihat di belakang itu dulu itu beberapa kamar saja. Sekarang dibuatkan beberapa kamar pun tetap saja anaknya tidurnya kayak pindang. Sebab kalau sudah pondok tuh begitu. Kalau tambah kelas tuh nerima lagi santri. Kalau sudah tambah kelas lagi nerima lagi santri. Jadi nggak ada ujungnya ya. Memang harus begitu. Berkembang yang tidak berhenti Insya Allah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la ta'adhimna wa wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tafsil alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami dengan Al-Qur'an. Berikan kepada kami pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan Al-Qur'an ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk semakin dekat kepada Al-Quranmu, Ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, Ya Allah, yang bisa berbicara tapi tidak bisa mengamalkan ini, Ya Allah. Dan jadikan jauhkan kami dari pandai berbicara tapi tidak mampu mengamalkannya, Ya Allah. Ya Allah, lintasan-lintasan kotor di hati kami bersihkan, Ya Allah, di bulan bersih, bulan mulia ini. Jangan berlanjut menjadi kejahatan dan kemur ya, yang mengundang kemurkaanmu, Ya Allah. Jangan berlanjut menjadi dosa yang menjadikan sebab kehancuran di dunia dan di akhirat ya Allah. Lintasan-lintasan kotor, pikiran-pikiran kotor, rencana-rencana kotor hilangkan ya Allah dan gantilah dengan kemuliaan-kemuliaan dan Engkau sungguh Maha Mulia ya Allah. Kami mohon bukan bulan mulia ini, bulan agung ini ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami pengampunanmu ya Allah. Keridoanmu ya Allah. Bebaskan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, ampuni mereka semua ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, lapangkan rizki kami ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang penuh berkah ya Allah. Ya. Yang sudah banyak rizkinya jadikan mereka orang-orang kaya yang ahli surga. Yang bisa berbuat baik dengan hartanya ya Allah. Bisa berbuat baik dengan kekayaannya ya Allah. Sehingga mereka bisa menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Sungguh kami tidak rela jadi jika ada orang yang datang ke tempat ini, Ya Allah. Menjadi ahli nerakamu, kami tidak rela itu Ya Allah. Dan berikan kepada kami semua keikhlasan di dalam berjuang. Dan para pejuang-pejuang yang ada di sini. Yang berjuang dengan harta dan pikirannya. Yang berjuang dengan ilmunya. Yang berjuang dengan doa itu. Ya Allah kami mohon berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan jadikan segala kebaikan yang mereka lakukan adalah kebaikan yang bisa mereka lihat kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Ya Allah suami istri yang saling mencintai karenamu Ya Allah Engkau lah pencipta cinta Engkau lah yang memiliki hati kami lah yang merubah-rubah hati kami Maka rubahlah hati kami yang kotor menjadi bersih Ya Allah Yang kurang mencintai menjadi hamba Menjadi hati yang saling mencintai karenamu Ya Allah Berikan kepada kami keturunan yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Kehinaan di dunia dan di akhirat. Kehinaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami yang sakit. Sembuhkan ya Allah. Dan sakit yang mereka rasakan jadikanlah itu sebab pengampunan dosanya. Pengangkatan derajatnya. Sebab kebaikan untuk anak-anaknya. Dan biaya yang mereka gunakan untuk biaya pengobatan jadikanlah itu amal yang kau terima ya Allah dan gantilah dengan yang lebih banyak lebih berkah ya Allah dan ya Allah ya Allah ya Allah yang punya utang mudahkan mereka dalam bayar hutang dan jauhkan kami dari hutang piutang dan kami mohon ya Allah Engkau yang Maha tahu kami ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah husnul khotimah mati dalam keadaan iman, iman.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 إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك ونعوذ بك من النار أشهد تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفا اللهم إنك عفو يا كريم تتقبل من بركة الفاتحة Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.